B yang keempat apa? Bekerja keras dengan cerdas. Kita tambah ilmu, kerja keras kita cerdas. Setiap kali berbuat jadi pahala, setiap kali bekerja jadi nambah baik citra diri kita, setiap kali kerja tambah saudara, tambah ilmu, tambah orang merasakan manfaat dari kerja kita itu orang yang cerdas. Tidak harus kita menjadi bahkan bukan tidak harus tidak boleh terpikir saja untuk licik. Apa licik? Apa tidak jujur? Uang dapat nama hancur, uang kita jadi haram, orang memusuhi kita, bodoh luar biasa. Orang yang mencuri termasuk para koruptor, maaf, bodoh luar biasa dia tidak mendapatkan apapun selain hancurnya nama, hancurnya barokah harta, hancurnya kepercayaan orang, hancurnya persahabatan. Nauzubillahi min dzalik. Walaupun gerak berenteng, kedudukan tinggi, tapi tidak termasuk cerdas. Boleh saja nilainya A, tapi hanya nilai yang A. Akalnya tidak cerdas. Karena orang cerdas, dia selalu berbuat sesuatu yang multi efek dunia dan akhirat. Yang kelima, ayo bersahaja dalam hidup. Akibat kita punya ilmu, kerja kita bagus, kan Allah menitipkan rezeki kepada kita lebih dari memadai. Nah, kita bisa simpan dan sebagian kita gunakan untuk B yang kelima, yaitu bersahaja dalam hidup. Dan B yang keenam adalah bantu tetangga, bantu sesama. Nanti kita tuh akan bergerak terus, setiap orang maju cirinya adalah dia memajukan keluarganya, memajukan sanak saudaranya, memajukan tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya. Jadi maju bergerak dan dia maju, dia juga memajukan. Maka terjadilah pergerakan yang luar biasa di Indonesia ini. Suatu saat insya Allah boleh saja bermimpi tidak ada yang melarang, betul tidak? Jangan sampai melesat maju sendiri, sanak saudara sakit hati, tetangga iri dengki, dan yang lain malah memaki. Na'udzubillahi min Kesuksesan adalah dengan menyukseskan orang lain. Tetapi sehebat apapun kesuksesan yang kita raih, tidak ada artinya kalau kemudian kita menepuk dada. <laughs> ya inilah. Beginilah kalau saya ini orang suksesnya menolong, les hilang itu pahalanya. Ibu juga begitu. Hei, siapa yang hamil? Siapa yang melahirkan kamu? Siapa yang menyusuimu? Les saja hilang pahalanya. Karena ria. Maka B yang ketujuh yang kita bahas pada malam ini sebagai penghujung dari tujuh b adalah bersihkan hati selalu. Kalau hati kita terkena penyakit sombong, takabur, ujub, merasa lebih dari orang lain, ria, senang pamer atau minder, itu sebaliknya juga penyakit itu, minder atau misalkan iri, orang lain maju, dengki, maka amal-amal kita bisa hancur. Kesuksesan hanya dimiliki oleh orang yang kalbun salim, orang yang berhati bersih. Nah, saudaraku, maka kalau bangsa ini hatinya bersih, apalagi sebentar lagi pemilu, tidak ada berantem-berantem begitu. Aneh. Saya kadang-kadang aneh kalau nonton TV ya. Kenapa sih harus iri dengki? Allah yang membagikan rezeki kita yang dongkol. Jangankan satu negeri, sekeluarga saja adik kakak beda-beda rezeki. Betul tidak? Kan kita sekeluarga beda-beda kakak kurang uang, adiknya banyak hutang. Ah, ini jadi mirip kalau ini. <laughs> Seperti ukuran kaki, kita kan beda-beda apa perlunya kita iri kepada kaki orang lain. Kita nomor 37, teman nomor 42, jangan sekali-kali dengki kepada sepatu nomor 42 karena tidak cocok. Nanti banyak bagasinya itu di belakang. Nah, ternyata di dalam Islam Kebersihan hati merupakan ciri orang yang sukses dan bahagia. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan jiwanya dan sangat merugi orang yang mengotorinya. Apa saja kira-kira penyakit yang ada di negeri ini? Penyakit kita yang harus kita waspadai. Satu, apa? Apa kira kira sombong, sing petantang. Eh, eh, apalagi nih besok pulang kampung, wih itu kadang-kadang jadi sombong. Pulang kampung, riak segala dipamerkan. Ada yang pamer harta, mobil, diganti sebelum pulang kampung. Ada yang dicat baru, ada yang rental tapi di aku-aku. Baik. Sesudah ini kita akan lanjutkan dengan apa saja yang harus kita waspadai minimal besok ketika Idul Fitri. Jangan sampai jerih payah kita satu bulan ternyata bobol hanya dalam beberapa detik saja karena kita salah berhitung tentang sikap kita sendiri. Ingat, semua perilaku tergantung suasana hati. Kalau hati sedih, <coughs> tidak itu sedih mesti hatinya ya. Kecuali ada yang sedih ketawa itu ada masalah dengan hatinya. Kalau kita sedang gembira, Alhamdulillah itu hatinya gembira. Ada juga orang yang sedang marah, tidak. Ah itu marah. Yang jatuh cinta juga ada gejalanya. Fall in Pelan jalan tuh ya. Apalagi kalau di pantai itu dia maunya lari itu pelan. Lebih banyak kejar kupu-kupu. Misalkannya di kamar tuh bikin kuping gajah, dicolok pakai tusuk sate. Ya ini gejala-gejala jatuh cinta semua terekspresi. Sayangnya banyak orang yang menghadapi Idul Fitri sibuk menata penampilan, sibuk menata bolu, sibuk menata ketupat, sibuk menata taman, tapi jarang sibuk menati. Padahal inilah tanda kesuksesan dari perjuangan kita selama ibadah Ramadan yaitu orang yang berhasil mengendalikan hati sehingga memiliki qalbun salim Insya Allah.